أما بعد من أراد أن يقرأ لم تقرأ أنت؟ belum baca? Nah, tolong. بعده لم تقرأ عند نعم تفضل وقول الله تعالى 走了。 no, no, Nah, Medan. Nah, ya, Abu Harith. Allah musta'an. Qalil adab. Nah, kurang adabnya. Ya. Enggak pamitan. Ada yang pamitan ke antum ya, Orang tuanya Enggak ada? Qalil adab. Nah. Dulu pun juga begitu. Adamnya ditarik tanpa permisi. Nah. Enggak permisi ke anak atau bukan ada kita dengarkan permisi ke yang lainnya. Qalil adab orang tuanya kolil adat. Nah, ini bukan kandang kambing, ya. Nah, demikian pula di akhwat juga. Nah, ada yang keluar tanpa permisi. Kolil adat. Nah. Ta'lamul adab وتحلي بالأداب في معاملتكم belajar adab mari kita hiasi ucapan kita tingkah laku kita dengan adab nah datang masuk baik-baik keluar juga baik-baik nah anak antum ya di bawah kekuasaan antum, kekuasaan orang tua. Di ya, sini kita ta'awun, Alhamdulillah. Kita berusaha untuk sebaik-baiknya. Ya terserah antum orang tua yang mau bawa kemana anaknya. Nah, labut. Lakin labut. Ya, ini bil adab. Nah. Allah mustahil. sebagai pelajaran untuk kita semuanya. Memang adab amrun la minhu. Nah, adab ini harus dipakai di majelis ilmu ataupun juga di luar majelis ilmu. Nah, ini pun juga yang sudah saya sampaikan dulu awal pertama kali pertama, pertama kali anda menyampaikan di masjid ini setelah anda pulang bahwasanya adat ini merupakan persyaratan nah, untuk ta'lim untuk duduk dengan majelis ilmu nah, yang tidak suka dengan anak yang benci dengan anak Tafadol cari guru yang lebih afdol masih banyak guru ustaz yang lebih afdal daripada anak. Nah. Fal adab amrun la budda minhu fi majalis ilm wa fi ghairiha. Adab ini harus di majelis ilmu demikian pula di luar majelis ilmu. Nah. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, ini himbauan kepada ikhwan sekalian terkait dengan rencana yang kita rencanakan bersama ikhwan-ikhwan Ekonopan, Bargot, Sungai Piring dan juga Songsongan nah kita himbau agar antum dapat meluangkan waktu untuk menghadiri taklim bersama sebagaimana yang direncanakan. Insya Allah besok pagi jam 9 di desa apa namanya? Desa Manis. Nah, target ini merupakan suatu hal yang amat sangat baik sebagai forum untuk semakin mempererat ukhuwah al-Islamiyah di bawah bimbingan manhaj an-nubuah. Baik. Dan juga kita bisa saling berbagai faedah, berbagi ilmu ya antara satu dengan yang lainnya, saling menasihati. Nah, saling mengambil ilmu, saling mengambil faedah antara satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah. Nah, kebetulan nah, tempat yang akan kita pakai ini besok. Nah, ini merupakan salah satu daripada posnya jemaat tabligh. Ya. Nah, yang sering digunakan oleh mereka. Nah, maka juga sekali lagi kita himbau agar antum dapat meluangkan waktu untuk menghadirinya bukan untuk perang dengan mereka, bukan ya. Nah, tapi untuk tebar senyum, tebar ilmu, ya. Nah, dan juga untuk mengokohkan uh, eh, keinginan daripada ikhwan-ikhwan yang baru mengenal dakwah salafiyah ini. Nah. nah demikian Alhamdulillah walhasil sebagaimana yang kita rencanakan bersama. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa menghadirinya bersama. Baik, alhamdulillah. Ada pun dengan pondok, ada yang mau disampaikan ya kawan? Syekh Qabila ini diharapkan kehadirannya besok nih. Ya. Syekh Qabila. Insya Allah. Ini penting ini. Ya. Nah, bukan komando ya, bukan perintah dari anak. Baik, himbauan, harapan, ya gitu. Baik, karena banyak berhubungan dengan para orang tua atau wali santri. Ya. Nah, alhasil mudah-mudahan bisa menghadirinya. Baik. Nah, Kita masuk pada pelajaran. Nah. Ada di Abang Sifah. mau mengubah Al-Kitab. Al-Kitab. pembahasan kitab ini masalah apa? Ayo. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat atau apa? saya nggak usah bahas lagi orang-orang musyrik. Mereka mentauhidkan Allah dalam masalah rububiyah. Mereka mengakui meyakini akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan seyakin-yakinnya Allah Maha Pencipta terhadap semesta alam ini. Ya sudah. Eh, nah ya penemunir. Namudu halal kitab. Apa pembahasan kitab ini? Kitab Tauhid, ya apa pembahasannya? mengesahkan Allah terus dan asal sifat ada lagi hmm. Anda ya Hamzah kewajiban tauhid dan maknanya Masya Allah nah siapa yang punya jawaban angkat tangan الله المستعان نعم تفضل ما شاء الله التوحيد الألوهية توجه طيب تفضل طيب يتم من جلسكان مسألة توحيد من جلسكان مسألة توحيد يا Nah, yang Allah wajibkan pada hamba-hambanya demikian pula berbagai macam perkara yang akan menghilangkan atau juga merusakkan tauhid Ya, banyak nanti akan kita terangkan apa saja bentuk-bentuk tauhid itu. Ya, baik. Dan juga apa saja berbagai macam perkara yang akan bisa merusak tauhid tersebut. Ya, nah dari berbagai macam kesyirikan. Ya, Baik, syirik besar, syirik kecil demikian pula berbagai macam kebidahan ya, yang akan merusak atau hadis tersebut. Nah, hendak diambil. لماذا سمي الكتاب بالكتاب مصدر كتب فماذا بمعنى جمع كتب هنا بمعنى جمع نعم ثم ايش نعم Taib. Jam'ul huruf wal kalimat. Taib. Karena pada eh, pada kita tersebut terkumpul badannya apa? Huruf-huruf dan kalimat-kalimat tersusun ya. Nah. Taib fa anda yang nam Nah, at-tauhid masdar min ايش؟ وحدا فما فما معناه؟ معناه لغة ما معنى توحيد لغة نعم جعله واحدا والمراد به هنا ماذا إفراد الله بالعبادة نعم صحيح أحسنت طيب الخلق وما خلق الجنة وما خلق الجنة نعم مأخوذ من الخلق فما هو معنى الخلق apa makna al-khalq penciptaan itu apa maknanya Nah, siapa yang bisa menjawab? Abu Umar? Ayo. Baik. Nah, suatu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang baru, ya, tanpa ada asalnya dan tidak ada contohnya. Sahih. Nah. Baik, al-ibadah ما معنى العبادة في اللغة ما معنى العبادة في اللغة dalam bahasa mana ibadah itu apa siapa ini yang mau menjawab nah jawab bil hadi menghinakan diri masya Allah ahli lughah nah menghinakan diri dan merendahkan diri baik nah wa syar'an ma ma'na ibadah syar'an nanya fakhrul معنى العبادة شرعا لا تنظر الكتاب لا تنظر الكتاب ايش اسم جامع لكل لكل من يحبه الله ويرضاه الأقوال والأفعال الظاهرة وال والباطنة طيب نعم طيب ففيه من التكميل والبراءة إيش والبراءة من كل ما ينافي ذلك ويضاده راجع راجع يا إخوان راجعون نعم طيب نقرأ إن شاء الله قال حفظه الله تعالى Bermakna ijmali lil ayati. Baik, setelah kita pelajari makna ayat lafaz demi lafaz ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Khalaqtu apa maknanya? Al jin apa maknanya? Al ins apa maknanya? Ya'budun apa maknanya? Ibadah. Baik. Maka secara global makna ini apa? Qala Allah أن الله تعالى بهو بهوصني الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنسان والجن إلا لعبادته بهو بهوصني الله تعالى أخبر من خبرك من بلتاك من رانك أنه بهوصني dia ما خلق الإنسان والجن tidaklah menciptakan manusia dan jin illa li'ibadatihi kecuali agar beribadah kepadanya. Nah. Baik, fafihi huna yufidu sawfa al pembatasan ya. Nah. Al-istisna huna yufidu al-hasr ya, pembatasan yaitu pengecualian illa kecuali di sini maka di sini memberikan faedah pembatasan terkait dengan kehidupan manusia bahwasanya tujuan kehidupannya hanyalah untuk beribadah ya mentaatkan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala saja ya nah hanya untuk beribadah kepadanya ya Nah, fahia maka ini terdapat padanya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Ya. Nah, terdapat uh, penjelasan, keterangan ya. Nah, terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan jin dan manusia. Ya. Dalam ayat terdapat keterangan ya hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan jin dan manusia. فلم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم نعم بالرفع والإطعام Allah alam besok di kamus pun juga anda dapatkan birrosti. Namun yang sering kita dengarkan yang masyur adalah birnisti. Allah alam besok. Wa inna ma arad al maslahata lahum. Nah, maka di sini menunjukkan bahwasanya falan yurid minhum maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan daripada manusia demikian pula jin ya tidaklah menghendaki daripada jin dan manusia ma turidu husada apa-apa yang diinginkan oleh pimpinan-pimpinan di muka bumi ini ya nah sama sekali tidak seperti pimpinan-pimpinan di muka bumi ini ya Nah, min abidiha terhadap yaitu daripada hamba-hambanya, daripada pengikutnya, ya. Nah, tidaklah seperti apa yang diinginkan diharapkan oleh pimpinan kepada anak buahnya, ya. Min al daripada yaitu perhatian, pertolongan, ya, Baik. Nah, barakallahu fikum terhadap syahadat tersebut, terhadap para pimpinan tersebut, dirusi, ya, wal it'am dengan pemberian rezeki atau juga memberikan makanan, ya. Baik, wa inna ma al maslahata lahum. Hanya saja Allah menginginkan kebaikan untuk makhluk tersebut. Ya. Nah. Sekali lagi Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mentauhidkannya Ya, tujuannya bukanlah agar Allah Subhanahu wa taala mendapatkan manfaat dari manusia, ya. Bukan untuk mendapatkan tambahan rezeki, ya. Bukan pula untuk mendapatkan berbagai macam makanan, bukan pula untuk mencari manfaat daripada hamba-hambanya, ya. Tidak sama sekali. Ya. Justru ini demi kemaslahatan makhluk itu sendiri demi kebaikan jin dan manusia itu sendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkannya dan meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidaklah seperti pimpinan-pimpinan di muka bumi ini. Ya. Para raja, pimpinan-pimpinan para penguasa, ya, atau juga manusia-manusia yang ditokohkan oleh masyarakat di mana mereka menghendaki daripada pengikutnya agar apa ya, agar memberikan perlindungan, agar memberikan pembelaan, agar memberikan ini dan itu dan seterusnya. Ya. Nah. Dia seperti itu, ya. Baik. Dijadikan sebagai pengikutnya, ya. Dimasukkan sebagai rakyatnya, ya. Agar ini penguasa dapat tambahan, ya income atau juga berbagai macam kepentingan dunia dia ya. untuk kemaslahatan saja tersebut ya untuk kepentingan pimpinan-pimpinan tersebut. Adapun Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian bukanlah untuk kemaslahatan Allah sama sekali, ya. Namun justru berbalik demi kemaslahatan makhluk itu sendiri. Nah, ini barakallahu fikum tentang mana ayat secara muzmal, ya. Nah, kemudian munasabatul ayat min zabi. Nah, di sini Afan, memang beliau memberikan toriko yang sederhana, ringkas dan agar mudah dipahami dengan bentuk keterangan yang rinci seperti ini, Ya. Baik, subjudul demi subjudul, ya. Agar kita ini lebih fokus terhadap apa yang dimaukan dalam kitab ini, dalam bab ini. Ya. Begitu ya, kuat kita teknik dalam mempelajari untuk memahami suatu pembicaraan dalam kitab. Ya. Nah, baik. Nah, barakallahu kita kitab tauhid maqalullahi ta'ala wa makhrajul ulama wal insa ila ya'budun. Apa maknanya? Ya. Nah, maka satu demi satu diterangkan oleh Syekh Lisan Ikhwan, makna ayat, lafaz demi ayat, kemudian makna ayat secara umum, ya. Kemudian berikutnya ada apa? Hubungan antara ini dengan judul tersebut, ya. Inilah yang berikutnya munasabatul ayat lil babi, ya kesesuaian, keselaris, keselar, ke, ke, apa namanya kan keselarasan, ya, ketotokan, hubungan, ya, ayat dengan bab itu apa, ya. Tayyib, kalau alhamdulillah taala, annaha tadillu ala wujub tauhid. Bahwasanya ayat tersebut menunjukkan tentang wajibnya bertauhid. Ya, ini jelas sekali, ya. Nah, ayat ini amat sangat jelas kaitannya amat sangat kuat antara judul bab ini ya kita bertauhid dengan ayat tersebut tentang apa kan Tentang wajibnya Ayat tauhid Allah huwa ifradullah bin ibadah yang mana tauhid itu adalah ifradullah bin ibadah. Ya, mengatakan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, ya. Nah, at-tauhid ma huwa ya, ikhwan? إفراد الله بالعبادة نعم هذا أيضا كما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول هكذا يا إخوان أليس كذلك؟ بلى نعم طيب Sementara kita tahu bahwa tauhid ada tiga macam, rububiyah, uluhiyah, demikian pula asma wa sifat. Ya. Sementara di sini tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah, Ini kandungan mana tentang apa? Rububiyah wala uluhiyah wala asma wa sifat. Es? Es? Mengenal Allah. Allah Ustaz. Nah, ini? Tahrir Uluhiyah ya. Di sini, Ikhwan, Asyik di sini menerangkan tentang masalah makna tauhid alladhi huwa ifradullah bin ibadah ya alladhi huwa ifradullah bin ibadah ini menerangkan tentang makna at-tauhid ya tentang makna at-tauhid dan juga ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sudah kita pelajari di kitab Al-Usul Salah ya. Syekh di sana mengatakan at-tauhid mada huwa ifradullah bil ibadah Nah, semoga kita ketahui bahwa tauhid itu bahwa yaitu uh, ah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, yang ketiga dalam hal al-asma wa sifat. Namun di sini ifadullah bil ibadah tauhid apa ini? Al-uluhiyah. Ya, al-uluhiyah. Kenapa disebut demikian ya, kawan? Kenapa tidak disebutkan yang namanya tauhid itu kan mentauhidkan Allah dalam rububiyah, asma wa sifat demikian pula al-uluhiyah. Kenapa di sini cuma sebutkan Ifradullah bin ibadah. Kenapa? Coba yang tahu sudah kita bahas. Namanya apa saya? Belum dapat. Aywan, eh, demikian pula tauhid rububiyah. Kita yakin Allah yang memberikan rezeki ini ibadah juga, ya ibadah silkolok. Ya. Demikian pula kita yakin akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengiman secara, secara baik dan benar. Ini pun juga ibadah. Ya. Nah, nah. Eh? Assalamualaikum. Ayo, nah, beliau di sini meringkas karena apa? inti daripada tauhid adalah tauhidul uluhiyah. Ya. Saya tauhidul uluhiyah. Maka dirikan, kalau kita ingin menyebutkan mana tauhid mana tauhid, ya, secara sempurna tadi, ya tiga macam eh, tauhid tersebut. Nah, murojaah merujuk murojaah maklumat yang sudah kita pelajari dulu. Tauhid. Nah, لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan jin dan manusia kecuali dikarenakan hal itu. Ya, kecuali dikarenakan yaitu at-tauhid allazi huwa ifradullah bil ibadah. Nah. Nah. Ini kalau tanya, "Ma hiya munasabatul ayati na'am lil babi?" Ini jawabannya, ya. Nah. Baik, barakallahu fikum yang berikutnya qala Allah ma yustafadu min al-ayati apa yang bisa diambil faidah daripada ayat ini ya faidah apa saja yang ada dalam ayat ini ikhwan barakallahu fikum Oh ya, di sini ada berapa apa? Disebutkan ada lima, ya. Ada lima barakallahu fikum. Kalau kita berbicara tentang masalah istifadah minal ayah atau minal hadis ya berbagai macam pelajaran yang bisa dipetik ya berbagai macam faedah yang bisa diambil daripada ayat atau juga hadis ya nah barakallahu fikum semakin seseorang itu semakin dalam keilmuannya semakin luas keilmuannya, maka akan semakin bisa mengambil istimbat istifadah minal hadis maka dari min ayat aksar aksar wa ya, seorang itu lebih dalam ilmunya, lebih luas keilmuannya, akan mengambil berbagai macam faedah daripada ayat ataupun juga dari sebuah hadis, ya, faedah yang banyak dan bahkan lebih banyak lagi dan terus lebih banyak lagi sesuai dengan kedalaman dan keluasan ilmunya. Nah, masya Allah di sini Puan, di sini beliau membicarakan tentang terkait dengan masalah kandungan-kandungan maknanya, ya. Belum lagi di sini kalau kita berbicara terkait dengan masalah lafaz demi lafaznya, huruf demi hurufnya. Ya, faedah nahwiyah, faedah terkait dengan masalah ilmu nahwu, faedah terkait dengan masalah uh, eh, na'am lugatul arabiyah. Banyak di sini, ya. Namun di sini inti daripada kandungan artinya apa? Baik. Nah. kalau Qala hafizahullah wujubu ifradillah bil ibadati. Ya. Faedah yang pertama yang bisa diambil daripada ini yaitu wujubu ifradillahi bil ibadah wajibnya mengesahkan Allah dalam beribadah ala jami'i ini atas seluruh dua jenis golongan makhluk hidup yaitu jin dan manusia ya nah ya, jadi kalau ditanya apa dalil wajibnya mengesahkan Allah ya apa dalilnya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun nah, gitu ya Nah. Baik, al-jinni wal insi, ya, al-jinni wal insi atas seluruh dua golongan makhluk hidup ini yaitu jin dan manusia. Ya. Ini yang pertama. Yang ditunjukkan dalam tersebut adalah wajibnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Na'barakallahu fikum atas seluruh jin dan manusia. Nah. Sehingga ini merupakan permasalahan yang paling mendasar sekali, ya. Dalam berbagai macam aktivitas kehidupan manusia di dunia ini, ya. Permasalahan yang paling mendasar, ya. Nah, yang banyak manusia lain daripada ini, jahil daripada ini, ya. Nah, banyak melanggar juga daripada tujuan kehidupannya Allah musta'an, ya. Nah. Hadanallahu wa iyyakum Baik, asal yang kedua, faedah yang kedua, Ikhwan. Bayar hikmati min khalqil jinni wal insi. Di sini terdapat keterangan hikmah daripada penciptaan jin dan manusia. Ya. Terdapat keterangan hikmah daripada penciptaan jin dan manusia. Ya. Jadi kadang-kadang Manusia berpikir untuk apa kita diciptakan ini? Apakah cuma sekedar gini-gini saja? Ya. Dan kadang manusia sebagian yang kita dapatkan secara langsung, bertemu secara langsung, ya. Yang sudah nggak bingung lagi dengan dunia ini sudah. Artinya sudah nggak capek-capek lagi untuk cari dunia, cari harta, cari pekerjaan, cari makanan nggak. Sudah nggak bingung-bingung lagi. Ya, karena hartanya berlimpah ruah sudah. Ya, sudah berlimpah ruah di mana-mana tanahnya luas, ya uangnya dibangun demikian masya Allah banyak sudah ya nah bahkan hartanya kalau dimakan tujuh keturunan nggak akan habis saya banyak di antara orang-orang kita jumpai secara langsung orang-orang semacam ini bingung dan bosan ngapain hidup gitu, kayak gini aja ya nah kadang-kadang ada orang semacam ini ya bosan masa hidup juga gini-gini aja padahal masya Allah Ya sementara kita ada yang jual susu, ada jual tahu seharian, masya Allah, alhamdulillah. Nah, puluh ribu, seratus ribu. Sementara mereka sudah nggak repot-repot cari uang. Ya. Nah, sampai bingung mau apa itu ini. Baik. Nah, jadi inilah ya. Nah, sigma yang amat sangat besar daripada penciptaan dan manusia nggak ada yang sia-sia. Ya. Nggak tahu tujuan kehidupannya mau kemana. Si kehidupannya nah nggak barokah, umurnya nggak barokah, Harapannya pun demikian nggak barokah. Ya, habis karena kemari nggak ada nilainya. Nah, tapi coba, masya Allah ketika seorang menerapkan hal ini, ya dalam segala tingkah lakunya berfaedah benar ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika ikhlas dan juga didasarkan pada ilmu syar'i, ya segala macam bentuk aktivitasnya, ya berbagai macam bentuk ibadah, masya Allah, ya. Nah, berbagai macam sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah, ya. Nah, yang kalau seandainya sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi kita amalkan, ya kita berupaya untuk mengamalkan ini nggak akan selesai, nggak akan habis, ya nggak akan sampai kita mengamalkannya. Wah, sementara manusia terbalik, terbalik, ya. Dengan terbaliknya, sunnah-sunnah Rasul SAW ditinggalkan, malah membuat berbagai macam bentuk ajaran baru, berbagai macam ibadah yang tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dari Nabi ini nggak habis kita kerjakan, nggak mampu kita saya dari mulai bangun tidur terus ya nah doa zikir pagi dan sore ini pun juga kita masih sedikit yang mengamalkan ya nah dan suruh berbagai macam amal ibadah yang dicontohkan Rasul SAW ini masih sangat banyak yang belum kita amalkan justru ngarang-ngarang ibadah nah ini kisah aja Air ya di mana akal yang Allah anugerahkan kepada manusia untuk memahami firman Allah, memahami hadis Rasulullah SAW, memahami penjelasan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Taib, maka adalah hikmahnya Allah katakan tidak manusia adalah adalah agar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mentauhidkannya. Asal, taib, al-muadzin more الثالث الفائدة الثالثة فائدة ketiga أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق bahwasanya sang pencipta yang maha mencipta Al-Khaliq dia adalah zat yang berhadi badahi bukan yang lainnya daripada makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa mencipta. Nah. Nah, barakallahu fiikum. Mad dalil, mad dalil. Nah, ya Aba Abul Harith. بأن al لهذه الأشياء هو المستحق ibadah. Apa dalil bahwasanya Al-Khaliq di hadzal asya yang Maha mencipta terhadap segala apa yang ada ini adalah yang berhak untuk diibadahi. Ma huwa dalil min quran Nah, ahsan tabarakallah fiik. Ada lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. نعم Al-Mundiru ila li'amuduna. Enggak. Nah, di sana ada dalil Allah Maha Mencipta, maka oleh karena itu Allah yang berhak untuk diibadahi. Wa ma khalaqna wa insa illa sahih. Nah, الحمد لله رب العالمين فيه دليل على توحيد الربوبية صح لكن فيه يلتزم ماذا توحيد الألوهية نعم دمك يا بلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم هذه آه دلالة سورة البقرة يا عبد المنافن البقرة Nah, Al-Baqarah pun demikian jelas di sana. Alhamdulillah. Ya. Nah, Allah musta'an. Walhasil yang berikutnya. فقال رحمه حفظه تعالى ففي هذا رد على عباد الأصنام وغيرها ففي هذا رد على عباد الأصنام وغيرها maka di sini terdapat bantahan terhadap para penyembah berhala dan yang lain-lainnya ya Nah, bantahan terhadap para penyembah berhala, ya, patung-patung, nah, kuburan-kuburan, dan yang lain-lainnya tempat-tempat keramat dikeramatkan, ya, nah, menesnan dan yang lain-lainnya, ya, nah, sebagai balang pada mereka. Bantahannya apa? Ya apa Fakhrul. Hmm? Ya karena Saddam Hussein Bantahannya bagaimana? Dari sisi apa ini? Pasti ada radun ala ubad al-lakhnani wa ghairiha. Nah, diasah kade ya. Nah, supaya nggak bengong gini aja. Ya. Nah, bantahannya dari sisi apa ya, Bang? Anta, Emunir, eh, dari siapa bantahannya? Kok bisa di sini dikatakan ini sebagai bantahan kepada Allah Nama iya. Ya terus, ada apa dengan berhala-berhala kuburan-kuburan itu? apa, bro? Aywa, ahsan tebar, masih Naam. Sementara hadil abdan, ini berhala-berhala yang disembah ini, bukanlah sebagai pencipta, bukan sebagai pemberi rezeki, bukan hal yang memberikan manfaat dan yang lain-lainnya. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq wahdah. Nah, sahih. Saya sementara ini nggak bisa membuat apa-apa, nggak bisa mencipta apa-apa, dan seterusnya. Saya barakallahu fikum. Nah, al-rabi' al-fa'idah al-rabi'ah, fa'idah yang keempat, bayanu ghinallahi an khalqihi. Keterangan, penjelasan, tentang maha Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk-makhluknya. Ya. Nah, di situ keterangan tentang maha kaya Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk-makhluknya ini. Ya, tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin. Nah. Baik. Nah, wa hadatul khalqi ilaihi. Nah, Wahadul khalqi ilaihi. Di sini pun juga terdapat keterangan tentang butuhnya makhluk ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia kalian adalah manusia manusia yang fakir, amat sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lianna huwal khaliq karena dia adalah sang pencipta yang maha mencipta wa hum makhlukun sementara manusia adalah makhluk. Ya. الخامس الفائدة الخامسة إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه coba ya kawan banyak ini ya ayatnya pendek saja wa ma kharaju isa illa ya'budun tapi faedah di sini bahkan ada lima dan masih banyak lagi pada yang lainnya ya faedah yang kelima ini sampai saya di sini adalah tetapnya hikmah ya tetapnya adanya hikmah Allah Subhanahu wa taala fi af'alillah subhanahu pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berbuat dan seluruh perbuatannya itu ada hikmahnya, tidak ada sia-sia. Ya. Tidak ada yang sia-sia barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perbuatannya, ya, ketetapannya, takdirnya itu semua di sana ada hikmah, ya yang kita ketahui dan juga tidak kita ketahui. Nah, terakhir, Sampai di sini ada pertanyaan. Fantum kullukum insyaallah Izan idza su'idum dan budda Antuzibu al asila. Nah. Berarti ini nggak ada pertanyaan berarti paham semuanya. Kalau paham semuanya, kalau tanya berarti harus bisa menjawab barakallahu fikum. Ini perihal nggak dapat ini. Tanya, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan, Ikhwan? Wa ila nafsi bihadza walhamdulillah subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.